Mitra bisnis, banyaknya pendatang baru ke Jakarta dinilai akan membuat permasalahan yang sudah ada menjadi semakin kompleks. Hal ini selalu menjadi dilema yang sulit diatasi. Di sisi lain, para pendatang baru tergiur untuk mengadu nasib di Jakarta karena pembangunan di Indonesia sekarang ini belum merata hingga ke desa-desa. Dan sebentar lagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar operasi justisi, seperti yang sering dilakukan terhadap para pendatang baru saat ini sudah terhubung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Urbanisasi itu kan tidak lepas dari masalah nasional ya. Maksudnya peranan daripada pemerintah pusat untuk memikirkan juga kenapa timbulnya urbanisasi kan nggak lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh mungkin dari sebagian daripada para pekerja yang untuk mencari pekerjaan ini kan di tantangan kita semuanya. Dan saya melihat secara jauh bahwa sebenarnya tugas kita bersama bukan tugas Pemda sebenarnya. Itulah harapan saya itu yang pemerintah pusat harus lebih fokus, tidak hanya sekedar menyalahkan kepada misalnya DKI atau DKI berusaha untuk menutup para pekerja untuk masuk. Mestinya kan daerah itu juga ada peluang-peluang. Nah, mestinya untuk mengurangi organisasi itu harus diharapkan bahwa para pengusaha atau para pemda itu untuk bisa memikirkan dari terobosan. kerja bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan di daerah masing-masing supaya mengurangi urbanisasi. Artinya kalau tidak ada perbaikan, urbanisasi akan sulit diatasi. Urbanisasi tidak bisa dilarang karena mereka punya hak untuk masuk kota, untuk mencari peluang-peluang kerja. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sistem daripada perkembangan manusia, nggak lepas bahwa di mana ada gula, di situ ada semut atau mereka berpikir bahwa dengan masuk ke kota-kota besar itu peluang mereka besar. Tapi mereka nggak mengerti, mungkin kurang konsentrasi dari masyarakat juga ya, karena bukan berarti bahwa mudah dari pekerjaan, karena persaingan di dalam kota besar itu bukan main luar biasa. Kalau kita nggak punya keahlian di dalam bidangnya masing-masing, saya yakin dia tidak akan lebih lama, dia bisa akan tersingkirkan oleh beberapa karena pekerja-pekerja yang punya keahlian. Jika saya lebih cenderung ada satu mungkin informasi yang harus diteruskan kepada masyarakat daerah supaya mereka itu ngerti dampak daripada masyarakat masyarakat pindah ke kota besar itu mempunyai dampak luar biasa, termasuk psikologis, kehilangan keluarga, kehilangan touch atau pendekatan kepada masyarakat diri. Karena kalau kita di kota besar itu kan antara tetangga pun tidak kenal gitu loh. Kalau kita di daerah, kita lebih kita lebih bermanusiawi lah katakan. Nah, ini yang harus dijelaskan kalau Anda ke kota besar itu dampaknya luar biasa. Jadi intinya adalah pemerataan, Pak. Jelas, saya itu Pemda yang daerah-daerah itu harus segera memikirkan kira-kira fokus apa, apalagi sekarang kita harus memikirkan bagaimana pentingnya produksi dalam negeri yang komponennya harus dalam negeri semuanya. Kalau enggak, jadi kita untuk kita nggak jalan. Nah, semuanya serba buatan luar negeri atau sebagian daripada spare partnya luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Kita hanya bisa mengimpor tapi tidak bisa membuat. yang mesti fokusnya yang harus dijalankan secara maksimal. Operasi justisi seringkali dikaitkan dengan hak asasi manusia. Bagaimana dengan hal ini Pak Charles? Sebenarnya ini mesti ada toleransi ya. Saya tidak mengharapkan adanya semacam kayak tekanan kepada masyarakat karena saya melihat bahwa masyarakat itu punya hak sendiri untuk bekerja dimanapun juga. Kan namanya penduduk Indonesia punya hak kemanapun juga. Jadi kalau ada yang namanya misalnya satu kayak penjaringan atau misalnya pengecekan kepada siapa, kepada dia, mestinya ya Pemda sendiri harus memikirkan itu kan bukannya haknya Pemda tapi haknya masyarakat untuk bekerja. Kalau mereka punya kerjaan, mereka punya peluang, why not gitu loh. Nah, sekarang saya ingin katakan bahwa sebenarnya ini hanya untuk takut nakuti mungkin orang segelintir yang nggak punya kerjaan mungkin. Tapi kalau yang punya kerjaan, ya nothing wrong, itu ada hak dia untuk masuk kota besar. Demikian Charles Sairang. Saya Dewi Sintawati.